kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk memahami petunjuknya, memahami agamanya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita juga masih diberi kesempatan untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, majelis ilmu yang dengannya kita akan berusaha untuk mengenal Allah memahami keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, maka insya Allah pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang pemahaman nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Saya akan mencoba membahas satu permasalahan yang cukup penting bahkan sangat penting dalam masalah ini karena diingatkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang uh, perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya yang maha indah yaitu mengenai al-ilhad, penyimpangan, penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kajian ini penting agar di samping kita memahami indahnya nama-nama Allah dan mulianya sifat-sifatnya, kita perlu mengenal hal-hal yang merupakan kesalahan dalam memahami masalah ini, penyimpangan dalam memahami masalah ini, agar kita semakin mantap berpegang ke kepada kebenaran dan semakin tidak ragu-ragu meninggalkan kebabilan. Ini juga nanti bertujuan agar membuat apa ini hati kita semakin merasakan nikmatnya. Semakin merasakan nikmatnya, memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mengetahui pahitnya penyimpangan dalam masalah ini untuk kemudian kita menjauhinya. Karena ini berhubungan dengan landasan agama, maka tentu saja penyimpangan dalam masalah ini sangat fatal. Di samping akan merusak landasan keyakinan seorang manusia, akan rusak landasan agamanya. Tentu juga nanti akibat fatal lainnya adalah membuat dia terhalang dari mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Yang otomatis itu dia tidak akan bisa mencintai Allah dengan benar dan akibatnya nanti dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Maka disinilah kita bersyukur mengenal metode Ahlus sunnah wal jamaah dalam menjelaskan Islam. Ahlus sunnah tidak hanya menerangkan yang baik-baik, menerangkan yang indah-indah, tapi juga mengingatkan dari kesalahan. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Al-Quran sendiri memerinci, ada yang namanya sabilul mukminin, <clears throat> jalannya orang-orang yang orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam Al-Quran juga ada yang namanya sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang menyimpang, perincian sifat mereka, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka, dan semua balasan yang mereka dapatkan di dunia maupun akhirat. Lihatlah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 55. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami agar supaya jelas jalannya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat yang menyimpang dari jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah memerinci dalam Al-Quran tentang jalan-jalan penyimpangan untuk apa? Membuat orang yang mengenal kebenaran itu semakin mantap. Karena biasanya seseorang itu akan semakin kuat berpegang dengan kebenaran kalau dia mengetahui kebatilan atau <clears throat> dia pernah merasakan yang namanya jalan menyimpang, maka dia akan semakin kuat berpegang dengan kebenaran. Bahkan orang-orang yang tumbuh dalam Islam yang hanya mengenal perbuatan baik, hanya mengenal tauhid tapi tidak mengenal syirik, hanya mengenal sunnah tapi tidak mengenal bid'ah dengan perinciannya, ini nanti dikhawatirkan jika muncul perbuatan-perbuatan menyimpang yang dikesankan baik oleh orang yang membawanya, maka dia akan terpengaruh. Dia akan terjerumus. Kita ingat ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, إنما تنقض ural Islam عروة عروة إذا نشأ في islami man la man la يعرف jahiliyah sesungguhnya yang bisa menjadikan terputusnya ikatan Islam seutas demi seutas seikat demi seikat yaitu jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah orang-orang yang tidak mengenal hal-hal yang buruk untuk dihindari dan untuk dia mengingatkan orang lain agar agar bisa menjauhi perbuatan tersebut. Maka oleh karena itu ini kaidah penting untuk kita pahami. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan bahwa justru orang yang berilmu dengan benar adalah orang yang mengetahui kebaikan dengan terperinci, mengajarkannya kepada manusia dan mengetahui penyimpangan juga dengan terperinci untuk dia mengingatkan manusia agar menjauhinya. Kata beliau, al alim billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mumini ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilan. Orang yang benar-benar memahami Allah, mengenal Allah, memahami kitabnya Al-Quran, dan memahami agamanya, mereka lah orang-orang yang mengenal jalan yang benar jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat dengan pengenalan yang terperinci. Juga mereka mengenal jalannya orang-orang yang berdosa, jalan-jalan yang menyimpang dengan pengenalan yang terperinci. Yang kedua jalan ini mereka kenal dengan sebelumnya, supaya nanti mereka bisa menjelaskan kebenaran dengan terperinci, sekaligus juga bisa memperingatkan manusia untuk mengetahui jalan-jalan yang batil. Kita tahu semua juga hadis yang sahih ucapan yang terkenal dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu yang mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayyudrikani dulunya biasa manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan tapi aku justru bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku, aku afihi sehingga aku terjerumus di dalamnya. Maka ini metode yang perlu kita pegang dalam memahami Islam. Seorang penyair mengatakan, Al-Ziddu husnahu zid, wa innama tatabayyana al-asya'u bi abdadiha. Sesuatu itu akan semakin nampak keindahannya dengan kita mengetahui lawannya, kebalikannya. Dan nyalah segala sesuatu itu akan jelas dengan lawan-lawannya. Orang akan merasakan manisnya madu misalnya, manisnya gula, kalau dia pernah mengecap sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir, entah itu getah ataupun yang lainnya. Orang akan semakin merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya kondisi fisik yang prima, jika dia pernah merasakan bagaimana sulitnya waktu sakit dan demikian pula dan manusia yang lainnya, dia akan semakin merasakan nikmatnya sesuatu kalau dia mengenal kebalikannya. Maka demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna <coughs> untuk menyempurnakan landasan agama kita agar semakin kokoh semakin kuat berpegang dengan kebenaran dan semakin tidak ragu-ragu meninggalkan kebatilan. Semakin kita rasakan nikmatnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam masalah uh, keyakinan seperti ini, masalah landasan agama seperti ini, maka kita perlu mengenal kebalikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha." sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara bid'ah yang diadakan. Jadi kebaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin terasa manisnya kalau kita mengenal bagaimana buruknya perbuatan bid'ah, bagaimana buruknya penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Sebagaimana kita akan semakin bersyukur dengan diberikan petunjuk untuk mengenal manhaj salaf <clears throat> ketika kita mengetahui banyak orang-orang di sekitar kita yang juga mungkin di antara mereka semangat beragama, tapi mereka tidak mengenal jalan yang benar, sehingga mereka bersungguh-sungguh melakukan perbuatan bid'ahnya, yang dengan itu semakin, naudzubillah min dhalik, semakin mereka dipalingkan dan dijauhkan dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, inilah tujuan kita membahas tentang kita mengenal bentuk-bentuk ilhad, penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala peringatkan secara khusus ya dalam ayat yang sering kita baca dalam kajian ini surat Al-A'raf ayat 180 walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan biarkanlah, tinggalkanlah. Ini ancaman ya. Tinggalkanlah orang-orang yang yulhiduna, berbuat menyimpang, menyeleweng dari kebenaran dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fayujzauna makanu ya'malun, mereka akan diberikan balasan siksa yang pedih dari apa yang mereka perbuat, apa yang mereka perbuat tersebut. Maka tentu saja ini penting berhubungan dengan landasan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwan min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Surat At-Taubah ayat 109. Apakah orang yang mendirikan atau membangun bangunannya di atas fondasi takwa kepada Allah dan mencari keridhaannya. Apakah ini lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang mendirikan bangunannya ala syafa ala safa finhar ala syafa finhar di atas tepi jur yang akan runtuh yang tidak kokoh bangunannya tidak kokoh landasannya fanharu bihi fi nari jahannam lalu bangunannya itu runtuh bersama masuk ke dalam neraka jahannam naudzubillahi min dzalik Inilah hakikat dari tidak memahami dengan baik hal-hal yang berhubungan dengan landasan agama, maka sebentar lagi bangunan agama tersebut akan runtuh. Bagaimana dihiasi atasnya kalau tidak dilandasi dengan akidah atau dilandasi dengan fondasi yang benar, yaitu apa ini masalah-masalah yang berhubungan dengan tauhid dan akidah <clears throat> dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian juga dalam masalah-masalah akidah yang lainnya. Ya kita lihat dalam ayat yang saya bacakan tadi disebutkan wazarul ladina yulhiduna fi asma'i Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat menyimpang menyeleweng dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa perbuatan ini terjadi sehingga Allah memperingatkannya. Karena tidak mungkin Allah memperingatkan sesuatu yang tidak terjadi. Al-ilhad, penyimpangan atau penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-ilhad sendiri secara bahasa itu dalam apa ini kamus-kamus bahasa Arab diterangkan artinya adalah al-mailu Anishay. Al-mailu Anishay. atau al-anhu. Al, an an berpaling dan menyimpang dari sesuatu. berpaling dan menyimpang dari sesuatu. Maka orang <coughs> dikatakan berpaling dari tujuan awalnya dikatakan uh, ilhad karena dia mailu mailun an, an kosdi, berpaling dari tujuannya semula. Dan contoh penggunaan ini adalah apa yang kita kenal dalam istilah liang lahat ya liang lahat waktu dikubur karena dia menyimpang dari pertengahan kuburan diarahkan ke arah ke arah kiblat begitu ya. Jadi dari sisi inilah kenapa dinamakan dengan liang lahat karena kata-kata lahat artinya menyimpang atau berpaling dari dari sesuatu. Adapun pengertian ilhat itu sendiri dalam hakikatnya seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, hakikatul ilhadi fiha al-udulu biha anis sawabi fiha. Hakikat menyimpang dalam hal ini, dalam hal memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-udul biha. Memalingkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari pemahaman yang benar menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari pemahaman yang benar. Wa idkhalu ma laysa min ma'aniha fiha atau memasukkan sesuatu yang bukan termasuk pengertian nama-nama Allah itu memasukkan ke dalam makna nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut sesuatu yang bukan artinya. Jadi menambah-nambah artinya, menambah-nambah sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala baik dalam bentuk makna termasuk juga kata beliau <clears throat> wa ikhraju ma'aniha anha mengeluarkan darinya memalingkan dari makna yang sebenarnya apa ini atau mas apa <clears throat> eh, memalingkan dari maknanya yang sebenarnya jadi diterangkan oleh beliau di sini tiga makna dari al-ilhad bentuk menyelewengkan nama-nama sifat-sifat Allah. Pertama, memasukkan apa pertama al-udul memalingkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari pemahaman yang benar. Yang kedua, memasukkan ke dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuatu yang bukan merupakan maknanya. Bukan merupakan yang ditunjukkan dalam kandungannya. Atau yang ketiga memalingkannya dari hakikat maknanya. Memalingkannya dari <clears throat> hakikat maknanya. Maksudnya makna yang sebenarnya, memalingkannya dari makna yang sebenarnya. Baik itu dengan bentuk pentakwilan, pentakwilan yang kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham, atau juga pentakwilan yang batil yang dilakukan Ya orang-orang yang paham tapi sengaja dia menyelewengkan karena pertimbangan akalnya semata-mata, maka ini jelas adalah perbuatan yang sangat menyimpang yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala <clears throat> bahwa uh, ini merupakan bentuk penyimpangan yang besar bahkan dikatakan oleh beliau ini termasuk bentuk kedustaan yang besar sama Allah Subhanahu wa taala bentuk kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Jadi kesimpulannya penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah memalingkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari pemahaman yang benar yang wajib kita lakukan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah dan Maha Mulia ini. Jadi segala bentuk penyimpangan dalam memahaminya itu adalah ilhad yang diancam yang tentu saja nanti perbuatan dosa dalam masalah ini bertingkat-tingkat karena ada penyimpangan yang tidak sampai kepada kekafiran ada juga penyimpangan yang naudzubillah min dalik sampai kepada tingkat kekafiran bahkan melebihi kafirnya orang-orang Yahudi dan Nasrani naudzubillah min dalik ada juga yang di bawah itu ada juga yang kemudian <clears throat> hanya berupa perbuatan bid'ah dan seterusnya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk penyimpangan dan kerusakan dalam agamanya. Nah, kemudian masyarakat muslimin para pendengar dari Roja rahimakumullah kita lihat uh, bagaimana ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan karena perbuatan menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. <clears throat> Secara logis kita bisa memikirkan bahwa penyimpangan dalam hal memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tentu lebih besar daripada apa ini penyimpangan atau kesalahan dalam memahami hukumnya. Kenapa demikian? Kalau nama-nama dan sifat Allah itu kan langsung berhubungan dengan zat Allah sendiri. Adapun hukumnya, meskipun ini juga penyimpangan yang menyimpang dalam memahami syariat atau hukumnya, tapi tidak berhubungan langsung dengan kemuliaan dan kehormatan Allah. Kita bisa mengambil contoh misalnya di kalangan manusia. Manusia saja <clears throat> Kalau seseorang yang dihina misalnya rumahnya buruk, kendaraannya buruk, <clears throat> dia akan tersinggung. <clears throat> dia akan marah. <clears throat> Tapi coba yang dihinakan langsung ke pribadiannya, Kira-kira apa reaksinya? Dia akan lebih marah lagi. Dia akan lebih tersinggung lagi. Meskipun mungkin orang tersebut ternyata bukan orang yang mulia misalnya. Dia akan marah. Nah ini pada diri manusia, apalagi pada diri zat yang maha mulia, yang maha sempurna kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis jelas penyimpangan dalam masalah ini sangat-sangat besar sekali dan diancam dengan dosa yang sangat besar. Kita lihat. Ayat yang pertama adalah firman Allah yang saya sebutkan tadi dalam surat Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'mal. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-namanya. Maka mereka akan diberikan balasan siksa yang pedih dari apa yang mereka perbuat. Dalam ayat ini, seperti diterangkan oleh Syekh Rahman As-Sa'di, terdapat dua bentuk ancaman. Terdapat dua bentuk ancaman. Firman Allah, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam memahami nama Allah. Ini merupakan ancaman keras. Merupakan ancaman keras yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran bentuk ancaman seperti ini untuk perbuatan-perbuatan yang sangat menyimpang dari agamanya. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat ketiga Allah berfirman. daru ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang apa ini serta dilalaikan oleh angan-angan mereka, angan-angan buruk, angan-angan kosong mereka. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat buruk perbuatannya. Jadi ini ancaman keras. Akibat dari perbuatan dosa yang sangat besar. Kemudian ancaman yang kedua, di akhir ayat ini Allah berfirman, jizawna, maka nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Adab yang pedih dari perbuatan eh, dari di azab neraka nanti, azab neraka yang pedih yang mereka yang Allah timpakan kepada mereka akibat perbuatan ini. Maka ini cukup menjadi peringatan bagi kita bahwa penyimpangan dalam masalah ini adalah sumber dari penyimpangan yang lainnya. Kita ingat saya pernah terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, salah paham dalam memahami nama-nama Allah akan menjadikan semua bentuk penderitaan manusia di dunia. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu نَسُوا اللَّهَ fa'ansahum anfusahum. أُولَٰئِكَ هُمُ Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, mereka itulah orang yang fasik. Subhanallah, dia tidak mengenal Allah, salah dalam memahami, menyimpang dalam memahami nama-nama Allah, termasuk di antara bentuk kelupaan kepada Allah yang paling besar. Akibatnya apa? Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri sehingga semua keburukan akan menimpanya. Semua kesulitan di dunia ini akan dideritanya. Semua permasalahan yang dihadapinya selalu akan akan tidak terpecahkan dan akan menambah apa semakin menambah kerusakan, menambah keruwetan dalam pikirannya, menambah kepayahan dalam <clears throat> badannya dan semua kekalutan dalam hatinya serta semua bentuk-bentuk yang <clears throat> apa ini mengganggu serta <clears throat> menjadikan penderitaan dalam hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala enggan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang berpaling dari peringatannya apalagi berpaling dari masalah yang terbesar yang langsung berhubungan dengan kemuliaan dan <clears throat> keagungan Allah Subhanahu wa taala berpaling dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan bangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan merasakan kesempitan, kesulitan hidup dan akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia buta. Nauzubillahi min dzalik inilah uh, ayat pertama yang menjelaskan tentang uh, bahaya perbuatan ilhad menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya juga yang tidak kalah keras ancamannya. Surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul Ma harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal Ithma wal baghya الحق haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi تقولوا wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah Katakanlah ya Rasulullah kepada manusia Sesungguhnya Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan yang keji nampak maupun yang tersembunyi wal isma perbuatan dosa dan perbuatan al-bagi, melampaui batas tanpa alasan yang benar, dan engkau melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya dan yang di atasnya di atas semua itu wa antakulu alallahi ma la dan berkata engkau berkata atas nama Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan yang benar tentangnya <coughs> perhatikan dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang urutan-urutan dosa. Keburukannya, bahayanya, serta pengaruh negatifnya bagi manusia, pribadi maupun masyarakat. <clears throat> Allah mengurut dari yang paling ringan sampai yang paling besar. Subhanallah dalam ayat ini dikatakan perbuatan berkata atas nama Allah. pak Ilmu ini melebihi kerusakan perbuatan syirik. Na'udzubillah <clears throat> Berkata nama Allah tanpa ilmu yang paling besar bentuknya adalah salah paham. Berbicara sembarangan tanpa ilmu dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Na'udzubillah min dalik. Karena kerusakannya sangat besar. Dengan perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala disifati dengan yang keji oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Allah itu punya anak dan punya istri. Kemudian penyembahan bentuk perbuatan syirik menyembah kepada selain Allah berhala dan yang lainnya juga terjadi karena perbuatan ini perbuatan dalam agama juga terjadi karena ini berkata atas nama Allah tanpa ilmu jadi kerusakannya sangat luas dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Ilam Waqi'in bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan maratib tingkatan keharaman kata beliau rattabal muharramat maratib dalam ayat ini Allah menyusun atau menyebutkan tingkatan-tingkatan perbuatan yang diharamkan menjadi empat tingkatan. Wabada abi ashaliha Allah memulai dengan yang paling ringan yaitu fawahish. Perbuatan keji yang nampak maupun tidak nampak. Setelah itu yang lebih besar lagi keharamannya yaitu perbuatan dosa dan zalim. Setelah itu yang lebih besar lagi perbuatan syirik Kemudian yang paling berselai keburukannya di atas semua itu adalah al-qaul alaihi bila ilmin. Berkata atas nama Allah, tentang Allah, tentang agamanya tanpa ilmu. Yang paling besar termasuk berkata tentang nama Allah tanpa ilmu dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga menjadikan orang salah faham dalam masalah ini termasuk dalam agamanya. Sehingga timbul perbuatan-perbuatan beda, penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Jadi perhatikan ini merupakan ancaman yang besar seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini bahwasanya <clears throat> penyimpangan dalam masalah ini sangat besar akibatnya. Bahkan saya katakan tadi ada yang sampai membawa kepada perbuatan yang lebih buruk daripada kekafirnya kekafirannya orang-orang Yahudi Surani maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan dalam masalah ini serta kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk memahami masalah ini dengan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya ringkas pembahasannya. Uh, saya ingin sebutkan di sini keterangan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Qawaidul Musla tentang bentuk-bentuk umum dari penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ayyunkiru syai'an minha atau mimma dallat alaihi alaihi minas sifati wal ahkam. Mengingkari sebagian dari nama-nama Allah atau mengingkari sifat-sifat dan hukum-hukum yang dikandung dalam nama-nama tersebut. Jadi orang-orang yang menolak nama-nama Allah, sifat-sifatnya para orang jahmi yang menolak secara keseluruhan, ini jelas termasuk menyimpang. Karena Allah yang menetapkan nama tersebut bagi dirinya. Kenapa mereka menentang dengan menafikan nama tersebut? Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat mulia tersebut, tapi kenapa mereka menentang dan mendatangnya? Termasuk juga dalam hal ini keyakinan Asyairah yang banyak tersebar di Indonesia yang menolak sebagian dari sifat-sifat Allah juga ini termasuk penyimpangan meskipun tidak separah penyimpangan yang awal tadi. <clears throat> yang kedua, ayaj'alaha dalatan ala sifatin tushabihu sifatil makhlukin jadikan nama-nama dan sifat-sifat Allah serupa dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Jadi menyerupakan, menetapkan sifat-sifat Allah, tapi dikatakan seru dengan sifat-sifat makhluk. Ini jelas menyimpang. Ahlu sunnah menetapkan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'un wa basir." Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar, maha melihat. Walam yakun lahu kufuan ahad dan tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Al ta'lam ausamiyah. Apakah kamu mengetahui ada yang sama yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Jelas tidak ada. Fala tadribu lillahi al-amsal. Janganlah engkau membuat permisalan-permisalan bagi Allah. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an jelas menunjukkan tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi meniadakan sifat-sifat Allah dan nama-namanya ini penyimpangan menetapkannya juga secara ekstrim sampai menyerupakan dengan makhluk juga ini penyimpangan yang dua-duanya dinafikan dalam kaidah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, ayusami Allah ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu. Menetapkan bagi Allah nama atau sifat yang Allah tidak tetapkan bagi dirinya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini perlu berhati-hati kita. Ingat, kalau kita kenal nama Allah itu disebut sebagai Asmaul Husna. Husna itu artinya fil husn, puncak kemahasempurnaan. Maka tidak boleh kita menamakan sesuatu dari selain yang Allah namakan bagi dirinya. Kita perlu hati-hati menggunakan lafaz ya. Oleh karena itu memang ketika kita menyebut nama Allah itu sebaiknya kita ucapkan bahasa Arabnya. Seperti Allah turunkan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Misalnya kalau kita mengatakan Rob, kita sebut Rob. Allah itu Ar-Rob, jangan kita artikan langsung dengan Tuhan. Meskipun secara bahasa Indonesia mungkin arti ini tepat, tapi belum tentu pengertian ini, apa kita yakin pengertian ini tidak mungkin akan memenuhi semua keindahan dari Asma'ul Husna. Jadi kita katakan saja, misalnya Ar-Rahman, baru kita kasih dalam kurung. Kalau kita tulis misalnya, yang maha pemurah atau yang maha penyayang, tapi sebutkan dulu nama aslinya dalam bahasa Arab. Al-Aziz, yang maha perkasa atau yang maha mulia, begitu ya. Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghafur dalam kurung yang maha pengampun, begitu misalnya. Al-Afu, dalam kurung yang maha pemaaf. Kita sebutkan dulu namanya, baru sebutkan artinya, agar kita tidak salah dalam uh, dalam masalah ini. Jadi, tidak boleh kita menetapkan nama dan sifat-sifat yang Allah tidak tetapkan bagi dirinya. Seperti perbuatannya orang-orang Nasrani yang menamakan Allah dengan Bapa tidak benar. Dan ini penyimpangan yang besar. Apa ini juga orang-orang ahli filsafat yang menyebutkan uh, menetapkan sifat bagi Allah atau nama baginya dengan kata al-illatul fa'ilah, penyebab yang berbuat, penyebab yang menjadikan sesuatu atau sifat-sifat yang lainnya tidak Allah sebutkan bagi dirinya. Jadi kalau ingin menyebutkan nama dan sifat Allah sekali lagi, sebutkan dulu bahasa Arabnya, baru sebutkan terjemahannya. Agar kita lebih berhati-hati dan lebih beradab. Apalagi yang berhubungan dengan, dengan nama Allah yang segi-segi keindahan semua ada padanya, maka tentu saja bahasa kita belum tentu bisa mewakili terjemahan yang benar dari nama tersebut, maka lebih lebih bagus kalau kita menyebutkan dulu nama dalam bahasa Arabnya. <clears throat> Kemudian yang keempat, <clears throat> eh, dari apa ini penyimpangan bentuk umum dalam penyimpangan dalam nama-nama dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ayyashtaqa min asma'ihi asma'al asnam asma'an lil asnam menjadikan untuk berhala-berhala yang disembah selain Allah nama-nama yang diambil dari nama-nama Allah, dipecahkan dari nama-nama Allah. Ini juga penyimpangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Arab jahiliyah seperti mereka namakan Al-Uzza itu diambil dari nama Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha mulia. Kemudian Al-Lat, <coughs> menurut salah satu pendapat, diambil dari kata-kata Al-Ilah. Allah subhanahu wa ta'ala salah satu namanya adalah Al-Ilah. Mereka jadikan dengan Al-Lata. Ini menurut salah satu, salah satu pendapat. Ini jelas merupakan penyimpangan karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi dirinya apalagi ditunjukkan untuk perbuatan syirik. Maka ini jelas, oleh karena itulah nanti untuk nama-nama manusia kita harus hati-hati. Nama-nama yang di situ merupakan kekhususan bagi Allah yang sebagian ulama menjelaskan termasuk nama-nama Allah yang digunakan alif lam ini hati-hati untuk kita menamakan sebaiknya kalau kita ingin menamakan seorang anak ambillah nama yang benar-benar selamat <clears throat> ambillah nama-nama yang terbaik Abdullah Abdurrahman kemudian Abdul Aziz dan nama-nama yang indah dari nama-nama Allah ditambahkan dengan kata-kata ab yaitu hamba untuk kita selamat dan jangan menamakan sesuatu yang kita nanti khawatir ini termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tambahan dari Imam Ibnu Qayyim termasuk penyimpangan dalam hal ini adalah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang menunjukkan celaan atau kekurangan. Oleh karena itu hati-hati jangan sebut sembarang sifat bagi Allah dari akal kita semata-mata karena belum tentu kita, kita tidak mampu untuk melukiskan kemahasempurnaan Allah. Biarlah Allah menetapkan sifat pujian bagi dirinya sendiri, tinggal kita ikuti pujian tersebut atau sifat tersebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Ini bentuk-bentuk secara umum. <clears throat> Adapun bentuk-bentuk lain yang terjadi di masyarakat secara umum kita bisa gambarkan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah ini <clears throat> diantaranya. antaranya untuk melengkapi pembahasan ini. Di antaranya keyakinan sebagian orang, ada orang yang meyakini bahwa Asmaul Husna itu <coughs> bisa dijadikan obat tertentu kalau dibaca. Ada yang meyakini seperti itu. Jadi kalau penyakit mata membaca nama Allah yang ini, <coughs> penyakit <coughs> yang berhubungan dengan telinga nama Allah tertentu dibaca. Ini perbuatan tidak jelas. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala terlalu mulia dan terlalu tinggi kalau hanya untuk dijadikan sebagai obat penyakit tersebut. Lagi pula ada zikir-zikir yang syar'i, ruqyah yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Itu yang lebih bagus untuk digunakan sebagai pengobatan. Kenapa kita membuat hal-hal yang bid'ah apalagi sampai menggunakan nama-nama Allah untuk penyakit tertentu sesuai dengan nama-nama tertentu, maka ini jelas merupakan penyimpangan. Lebih parah lagi daripada ini adalah menjadikan nama-nama Allah sebagai jimat. Naudzubillah min dalik. Ditulis pada kertas atau pada apa ini manik-manik kemudian digantung di kendaraan atau di rumah katanya untuk perlindungan dari ain, perlindungan dari gangguan syaitan dan jin dan sebagainya. Ini semua penyimpangan. Termasuk dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad, "Man ta'allaqa mimatan, faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. naudzubillahimin min Termasuk dalam masalah ini, <clears throat> menulis kaligrafi dengan nama-nama Allah. Dibuat di figura, di bingkai yang indah, kaligrafi, dengan tulisan-tulisan yang kadang-kadang sulit untuk dibaca. Jadi tujuannya hanya sekedar memperindah tulisan, memperindah bingkainya sehingga orang tertarik. Padahal yang berbuat tidak menyadari bahwa ini bisa jadi merupakan penghinaan terhadap nama Allah. Nama Allah yang terlalu mulia hanya dijadikan sebagai hiasan yang membuat orang tertarik hanya sekedar hiasannya tapi bukan isi dan kandungan dari nama tersebut. Ini perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang soleh. <clears throat> Termasuk juga ayat-ayat Al-Quran yang dituliskan dalam bentuk kaligrafi atau hadis-hadis Nabi maka ini perlu dihindari. Karena bukan cara dengan cara seperti ini kita memuliakan Al-Quran. Dan bukan dengan cara seperti ini kita mengusir gangguan yang jahat dengan menggantungkan hal-hal tersebut tapi dengan cara membaca zikir atau rukyah yang disyariatkan dalam uh, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Juga termasuk penyimpangan dalam masalah ini membaca Asmaul Husna dengan uh, membaca semuanya sekaligus. Ada yang baca di pagi, sore hari, ada setelah lima, salat lima waktu, ada yang sampai diulang-ulang ratusan atau bahkan ribuan kali. Ini juga kesalahan. Sudah kita bahas berkali-kali, arti menyebut nama-nama Allah dalam berdoa adalah mengucapkan permintaan kita kemudian menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. Ya Allah ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau Al-Ghafur maha pengampun, At-Tawwab maha penerima tobat. Ya Allah rahmatilah aku, sesungguhnya engkau Ar-Rahim, <clears throat> maha luas rahmatmu, Ar-Rahman maha agung kasih sayangmu. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagiku. Sesungguhnya engkau adalah al fatah maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya Allah limpahkan rezeki yang hal untukku. Sesungguhnya engkau adalah Ar-Razak. Ini caranya untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Bukan berarti semua nama dikumpulkan disebut satu kali. Pagi sekian, sore sekian ini sudah merupakan perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan dalam petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan bukan dengan cara seperti itu menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diperintahkan dalam dalam ayat tadi. Tahu juga memberi nama termasuk dalam hal ini, memberi nama yang tadi, memberi nama dengan nama Allah atau memberi nama yang berarti penghambaan diri kepada selain Allah. Ada orang yang beri nama Abdul Nabi, hambanya Nabi. Ini keliru. Ada juga Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Tidak boleh. Yang benar itu Abdul Robin Nabi, hambanya Tuhannya Nabi itu diperbolehkan. Meskipun ini terlalu panjang, ya yang lebih bagus ya Abdullah Abdurrahman ini jelas-jelas dijamin keutamaannya. Atau Abdul Rabbil Ka'bah, hambanya Rabb atau Tuhannya Ka'bah ini diperbolehkan. Dan jadi beri nama dengan penghambaan kepada selain Allah itu dilarang dalam agama <clears throat> karena ini jelas-jelas menunjukkan perbuatan syirik karena menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang banyak diingatkan oleh para ulama dalam masalah ini seperti masalah apa ini membuang kertas buku yang bertuliskan Al-Quran, nama-nama Allah, sifat-sifatnya ke tempat-tempat yang tidak layak, yang kotor. Ini jelas jadi perbolehkan. Dan ini, naudzubillah min dalik, bisa jadi menunjukkan sikap tidak memuliakan, tidak mengagungkan nama-nama Allah atau ayat-ayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih atau hasan, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, yang dihasilkan oleh Syar Albani pernah tidak menjawab salam seorang sahabat ketika beliau berada di WC. Ini dalam rangka memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyebutkannya di tempat yang kotor dan najis. Maka tidak pantas untuk kita <coughs> lakukan hal ini. Saya ingat di Arab Saudi ya, kayak di Madinah, di Mekah itu di tempat sampah itu disiapkan dua. Ada tempat sampah kotor, sampah-sampah yang memang aslinya kotoran, ada khusus tempat membuang al-auraqul muhtaramah, kertas-kertas yang di di apa ini yang di, dimuliakan. Yang disitu ada tulisan ayat Al-Qur'an, tulisan nama-nama Allah misalnya hal-hal yang dimuliakan. Itu ada khusus tempat pembuangannya. Maka ini sangat bagus kita jadikan tersendiri di rumah kita, kemudian setelah terkumpul kita bakar misalnya agar tidak dibuang di tempat-tempat yang <clears throat> yang kotor dan bercampur dengan hal-hal yang uh, yang tidak sah dan tidak layak untuk di satukan dengan uh, mulianya nama-nama Allah Subhanahu wa taala maupun firman-firman-Nya. Ya inilah kurang lebih dari pada bentuk uh, penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tentu saja cara untuk menyelamatkan diri dari semua ini adalah dengan kembali kepada pemahaman salaf. Saya sudah terangkan berkali-kali memahami nama dan sifat-sifat Allah dengan metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah satu-satunya jalan untuk kita selamat. Dan melakukan cara yang benar dalam perkara yang sangat mulia dalam agama ini yang semakin besar kita memahaminya, semakin banyak dalam pengetahuan kita tentangnya, maka semakin besar pula ketakutan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan yang akan kita raih sebagaimana firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang lebih mendalam pemahamannya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, maka demikianlah kurang lebih apa yang bisa kami sampaikan dalam pembahasan kali ini untuk melengkapi pembahasan-pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita petunjuknya dalam menempuh jalan kebaikan-kebaikan dalam agamanya, utamanya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan landasan agama kita serta semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjagaannya kepada kita untuk menghindari hal-hal yang buruk, menghindari kerusakan-kerusakan yang akan merusak agama kita dan akan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah minta maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallah khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari beberapa penyimpangan di dalam memahami uh, asma Allah yang mulia bersama Al-Ustaz Taslim MA Hafirullahu Ta'ala Ikhwatal Iman dimanapun Anda berada Berikutnya kami berikan kesempatan Untuk Anda yang akan bertanya secara langsung pada beliau di kesempatan pagi hari ini Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita Dan pembahasan kita Anda bisa hubungi kami di 0218236543 Dan melalui pesan singkat di 0819896543 kami angkat untuk yang pertama ya Ustaz dari penelpon kita di pagi hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana Ibu? Dari Umi Rafi di Cikarang. Silakan Umi. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi uh, eh, Begini, ke, uh, kebetulan anak saya namanya Rafi Ubaidillah. Itu kurang paham nama Raffi takut hmm. Hmm. ini asma asma Allah iya. itu apa artinya ya Ustaz? Uh, tadinya sih saya minta uh, ini nama dari dari orang yang saya percaya gitu. Uh, hmm. Tadinya pertamanya namanya Rafi Islam Ayasi gitu katanya nggak boleh hmm. ada nama Islam ada din gitu di situ. Terus Baik. saya bilang terus yang benar yang bagaimana saya bilang gitu udah diganti aja Rafi Ubaidillah yeah. dan seperti itu saya ngikutin tapi katanya Rafi itu itu bukan Rafi ya baik baik uh, iya. nah baik terima kasih ibu assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah bagaimana Ustaz eh, penamaan Raffi Ubaidillah begitu Ustaz ya uh, eh, tahu saya tidak ada masalah insya Allah karena Rafi itu bukan termasuk nama-nama Allah Ar-Rafi ya. <clears throat> Bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang uh, seperti yang disebutkan dalam apa ini kitab al qaidul Muslah, itu Syekh Utsaimin tidak menyebutkan nama tersebut termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Uh, lagi pula dia sendiri tidak menggunakan alif lam ya. Tidak menggunakan alif lam juga. Jadi secara anu tidak ada tidak ada masalah. Rafi uh, ini penamaan yang boleh, tidak ada masalah. Meskipun ya secara usuk apa kalau secara apa ya penamaan secara bahasa Arab ya secara penamaan secara bahasa Arab uh, kurang sesuai gitu ya. Karena nama bahasa Arab itu satu satu suku kata apa satu kalimat gitu dah. Baik baik itu Ubaidullah saja ya bagus atau Rafiq saja misalnya ya. Nanti setelah itu nama bapaknya misalnya begitu. Itu lebih bagus kalau untuk penamaan secara uslub bahasa Arab ya. Misalnya ya Ubaidullah saja atau Rafiq itu kalau sudah terlanjur dinamakan seperti itu ya maka tidak ada mas Ini ini kecuali apa tidak berupa kesalahan makna atau arti iya. begitu ya. Cuman iya paling dalam segi susunannya saja begitu. Ya. Baik. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya dari penelpon yang kedua ada Umu Lutfan di Karawaci, Tangerang. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, uh, ini mau tanya kalau Asmaul Husna uh, benar nggak Ustaz kalau ada yang nggak boleh disebut uh, berdiri sendiri gitu Ustaz? Hmm, iya. Jadi, uh, mungkin diberikan contohnya? uh, al misalnya gitu Ustaz. Hmm, baik, baik. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Uh, ada di antara beberapa nama Asmaul Husna yang memang disebutkan oleh para ulama bahwa kedua nama tersebut uh, disebut bersamaan. Misalnya kalau kita menyebutkan uh, <coughs> uh, untuk nama kayak seperti uh, Abdul Awal misalnya Al Awal dan Fir disebutkan secara bergandengan <coughs> kemudian Al-Qabid wal Basit juga disebutkan oleh sebagian ulama seperti itu karena kedua nama ini apa nama-nama nama ini kalau disebutkan sendirian itu tidak menunjukkan kesempurnaan maka digandengkan kedua-duanya maka harus digandengkan kedua-duanya seperti yang dicontohkan tadi Al-Qabid yang maha menggenggam kemudian Al-Basit yang maha membentangkan begitu ya ini <coughs> demikian keadaannya ya jadi sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang demikian keadaannya ya Nah, baik. Terima kasih atas jawaban Ustadz. Berikut dari penelpon yang ketiga, ada pendengar kita Ibu Yati di Kalibata, Jakarta Selatan. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah Ustadz, saya mau nanya. Saya pernah hadir di satu kajian. Sebelum kajian itu dimulai, dibacakan Asmaul, Asmaul Husna itu rame-rame hmm. dengan suara yang agak dilagu-lagukan. Iya. Apakah ini dibenarkan? Mohon hmm. penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini termasuk bentuk kesalahan dalam eh, apa ini memahami dan mengamalkan kandungan dari nama-nama Allah Asmaul Husna. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga tidak oleh para sahabatnya apalagi sampai dilakukan tidak dikenal dalam Islam yang seperti ini. Nauzubillah min ini adalah bentuk kesalahan. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Berzikir dengan Asmaul Husna tidak pernah diajarkan dengan cara yang seperti itu. Maka ini termasuk perbuatan menyimpang dan perbuatan bid'ah dan hendaknya kita jauhi karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu kita agungkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan semua yang apa yang Allah inginkan telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lengkap dan sempurna. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Kita angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari Umur Rabbani di Depok yang bertanya, Ya Ustadz, apakah ada dalilnya yang sahih dari lafad-lafad Asma'ul Husna dijadikan zikir setelah sholat? Demikian Ustadz. Iya, tidak ada. Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi lafad Asma'ul Husna tertentu dijadikan pikir setelah sholat tidak ada dalilnya. pikir dikir setelah sholat yang ma'ruf yang sudah kita kenal adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, hadis-hadis yang sahih yang kita ketahui para ulama menyebutkan dengan berbagai macam bentuk pikir-pikir tersebut tidak pernah yang menyebut tidak ada yang menyebutkan uh, dari para ulama yang terkenal tersebut, ulama al hadis tersebut bentuk-bentuk dikir yang menyebutkan asmaul husna secara tertentu. Maka itu tidak benar dan bukan demikian cara menyebut nama-nama Allah. Jadi yang dikir-dikir salat salat yang kita kenal adalah istighfar tiga kali, kemudian apa ini ayat kursi, membaca <clears throat> Allah Ahad, al falak an kemudian juga membaca uh, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah syarika dan seterusnya. Bisa dibaca uh, Subhanallah sendiri-sendiri atau langsung dibaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar misalnya. <clears throat> Ini yang kita kenal dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun seperti yang disebutkan tadi Asmaul Husna dibaca setelah selesai sholat maka ini tidak ada dalilnya dan termasuk perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz disampaikan. Berikutnya dari pesan singkat kembali dari Umu Abdurrahman di Pasar Minggu dan Bapak Haris di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, sebelum mengenal sunnah saya memasang kaligrafi ayat-ayat Al-Quran di rumah dan sekarang ini saya ingin melepaskannya. Sebaiknya diapakan kaligrafi tersebut? Apakah boleh dibuang saja padahal di sana ada lafaz-lafaz Allah dan firman-Nya atau di, cukup diturunkan dan disimpan. Kemudian ada tambahan bahwasannya sebagian kaum muslimin menjadikan apa yang dilihatnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di mana begitu banyak kaligrafi-kaligrafi yang tersimpan sebagai hujah dibolehkannya kaligrafi. Mohon penjelasannya bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Terima kasih jazakallahu khairan. Ya, semoga uh, Bapak dan ini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa makin menyempurnakan agamanya dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agamanya. Ya, perbuatan yang sangat bagus kalau ingin diturunkan sekarang karena demikian keterangan para ulama fatwa daripada ulama besar di Arab Saudi sendiri juga melarang hal tersebut kaligrafi seperti itu <clears throat> maka adalah diturunkan <clears throat> lebih bagus kalau segera dibakar saja dibakar kalau disimpan khawatirnya ada yang memakainya setelah itu maka mungkin lebih bagus dibakar <coughs> dengan tentu saja uh, <coughs> uh, apa ini dengan <coughs> diusahakan dibakar agar tidak digunakan oleh orang lain. Adapun perbuatan yang dijadikan dalil oleh sebagai orang tentang apa yang dilihat di Masjid Haram dan di Masjid Nabawi, maka sampaikan kepada mereka bahwa Masjid Nabawi, Masjid Haram itu mengalami berapa tahapan. Banyak hal-hal yang terjadi di situ yang tidak mungkin bisa dihilangkan begitu saja. Contohnya kalau melihat bentuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang yang benar itu lihat yang perluasannya. Karena itulah yang dilakukan di zaman raja-raja Arab Saudi yang saat ini yang berusaha menegakkan tauhid. Adapun yang dulu-dulunya itu kan dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani yang itu banyak e, mereka memahami pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Bahkan waktu itu ada qasidah burda yang ditulis di atas pintu kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu qasidah yang isinya syirik yang memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi SAW itu dihapus sedikit demi sedikit. Pertimbangannya apa? Bukan takut, tapi Masjid Nabawi itu adalah miliknya semua kaum muslimin seluruh dunia. Ada perubahan sedikit akan protes semua kaum muslimin. Dan saat ini kaum muslimin banyak yang tidak paham masalah-masalah seperti itu. Dan mudah terprovokasi kalau seandainya Arab Saudi misalnya melakukan perbuatan yang mencolok kelihatan merubah Masjid Nabawi. Orang seluruh dunia akan diprovokasi oleh tokoh sesatnya untuk menentang Arab Saudi yang itu tentang tentu akan bukan merupakan hikmah dalam dakwah. Oleh karena itu mereka lakukan secara pelan-pelan yang diterangkan oleh sebagian syekh yang di, Madinah itu waktu menghilangkan kasidah kasidah itu kayak syair ya syair bait bait syair yang berisi pujian yang berlebihan kepada Nabi SAW itu kasidah burda namanya yang ditulis oleh Al Busiri kalau nggak salah itu menghilangkannya itu dihilangkan setiap malam satu huruf itu pun dengan disamarkan dulu sedikit disamarkan satu huruf lagi sampai hilang perlahan tanpa disadari oleh orang. Kecuali orang-orang yang benar-benar perhatian, itu pun sedikit, jadi tidak menimbulkan pengaruh atau reaksi besar, maka dilakukan dengan cara seperti itu. Maka kalau ada hal-hal yang lain, itu dibiarkan untuk khususnya bagian-bagian depan, karena itulah musik aslinya yang dihiasi hiasi di zamannya Turki Utsmani. Kemudian setelah perluasan tidak ada lagi yang namanya seperti itu. Diperluas seperti biasa dan diusahakan sesuai dengan eh, syariat. Nah, demikian. Baik, terima kasih atas jawaban Ustadz. Berikut dari pertanyaan pesan singkat kembali masih dari pertanyaan dari pendengar yang lain. Ya Ustadz, eh, apakah sebuah penyimpangan apabila ada dari kita yang menyebutkan lafadz Allah di, diawali dengan Gusti, kemudian bagaimanakah yang seharusnya dari uh, penyebutan nama Allah itu kemudian uh, ditambahkan juga dengan Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah diperbolehkan dari uh, Abu Fadilah di Bogor? Silakan Ustaz. Ya, kalau Gusti Allah ini dikhawatirkan termasuk penyimpangan. <clears throat> Karena meskipun kita mengatakan Gusti itu nah apa ini penghormatan, tapi lebih bagus kita menghormati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sebutkan bagi dirinya. Maka jangan kita tambah-tambah kecuali yang kita yang bersumpah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang lebih mengetahui hal-hal yang pantas bagi dirinya. Adapun mengenai Tuhan yang Maha Esa, <clears throat> saya sudah katakan tadi kata-kata Tuhan itu mungkin kita terjemahkan lebih bagus apa kita gunakan kata-kata Rob Allah Subhanahu wa taala adalah Rob semesta alam setelah kita gunakan roh semesta alam, kita katakan Tuhan semesta alam. Atau Tuhan yang Maha Esa, ada masalah. Maha Esa kan diterjemahkan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau namanya Al-Wahid, Maha Esa. Tapi sebutkan dulu namanya. Sebutkan Al-Wahid, yang Maha Esa, atau Al-Ahad, yang Maha, yang Maha Tunggal. Ya, seperti itu. <clears throat> Jadi, kita sebutkan demikian, itu lebih bagus, baru kita sebutkan artinya. Artinya, apa ya, kalau kita sebutkan langsung artinya, khawatirnya itu tidak mewakili karena masalahnya kita kan menyebutnya dalam bentuk nama. Dalam bentuk nama, kalau kita sebutkan dalam bentuk menyebutkan sifat mungkin lebih ringan. Tapi kalau nama ini lebih khusus masalahnya. Nama Allah itu harus memiliki arti husna. Ini goyatul fil husn. Puncak kesempurnaan baiknya. Maka yang mengetahui hal ini jelas cuma Allah wa taala yang lebih pantas untuk mengungkapkan kemahaindahan pada nama-namanya diberikan dengan semua manusia ya. Nah, terima kasih jawaban Ustadz. Berikutnya dari telepon kembali kita angkat Ustadz ya. Masih ada waktu Ustadz untuk pertanyaan dari Pak Ramadan di Duri, Rio. Silakan Bapak. Nah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nanya Ustaz Masalah nama sama anak saya namanya Azza Ramadan. Bisa diulang, Pak? Azza. Azza. A Z Z A. Hmm, Azza ya. Azza Ramadan Ramadan itu kan nama saya. Jadi yeah. yang itu masuk Al Maul Usna atau nama Allah? Hmm. Yang kedua, masalah sholat, Pak. Ada satu ayat eh, di surat Al Isra, Pak, ayat 110 jadi dalam persengahan ayatnya dikatakan itu janganlah kau keraskan suara dalam sholatmu dan jangan pula kau rendahkan. Ambillah tengah-tengah di antara keduanya. Jadi pasti ayat itu mengatakan kita sholat tidak boleh ribut-ribut atau kuat-kuat cukup dalam tafsirnya cukup didengarkan oleh makmum. Iya. Sementara yang umum yang sudah berjalan kayak sekarang itu kan banyak di masjid-masjid pakai mic sampai kedengar keluar sampai kedengar di luar jemaah lah di luar makmum yang dengar dengar semua sementara kadang masih mending lah kalau masjidnya penuh ramai masjid yang besar itu mungkin wajar tapi kalau memang masjid kecil ataupun makmumnya cuma sedikit tiga atau empat orang yeah. Iya. uh, pakai mic juga Nah, jadi apa itu hukumnya? Sementara Baik. lemah ya tadi dikatakan seperti itu, Pak. Cukup. Baik. Terima kasih, Pak Ramadan. Nah. Ah, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, tadi yang namanya pertama tadi apa? Azza ya? Azza? Ya, Azza, Azza Ramadan. Azza Ramadan. Iya, Ramadan ini nama nama Bapak tadi. Nah. Oh iya, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Nah. Iya. Kemudian yang kedua tadi mengenai Eh, salat yang diakhirkan bahkan dengan menggunakan pengeras suara bagaimana Ustaz? Ya uh, pertama yang saya ketahui dalam pasir disebutkan apa ini kata-kata wala tajhar bi salatika seperti yang ditanyakan tadi ayatnya itu maksudnya bacaan bacaan Al-Qur'an seperti firman Allah eh, karena apa ini <clears throat> maksudnya bacaan Al-Qur'an dalam dalam salat kita ya ya itu jangan terlalu dikenakan itu disebutkan uh, di, di sebagian tafsir ya, di tafsir Ibnu Katsir yang saya baca. Itu dulunya orang-orang musyrik <clears throat> kalau mendengar Al-Qur'an dibaca maka mereka akan mencelanya. Maka ini eh, Allah perintahkan agar tidak didengar oleh orang musyrik karena di awal-awal penyebaran Islam masih belum sering seperti itu. Adapun yang kenyataan yang dicontohkan tadi, maka itu jelas benar ya. Maksudnya tidak perlu sampai dikeraskan sekali apalagi juga masjidnya tidak penuh-penuh banget, kemudian cukup dengan bacaan imam saja itu kedengaran, <clears throat> maka <clears throat> tidak perlu pakai mic yang sampai sampai keluar misalnya. Kecuali kalau di masjid-masjid besar kayak Masjid Nabawi yang juga orang sholat sampai di di apa di halaman-halaman masjid Haram. Ini perlu di mic yang besar karena didengar semua orang karena butuh untuk didengar suaranya imam. Tapi kalau dalam masjid kecil maka cukup dengan suara yang sampai dan dengar e, suara imam tersebut oleh semua makmum. Tidak perlu sampai orang di luar yang mendengarnya. <coughs> Cukup dengan azan dan mengingatkan mereka untuk melaksanakan kewajiban sholat berjamaah. <coughs> Demikian. Ada lagi pula nanti jadi mengganggu orang yang <coughs> misalnya di rumah yang tidak wajib sholat kayak perempuan. Ah, mereka bisa jadi apa kalau mereka tidak mendengarkan dengan baik tersebutkan nanti juga terkena ancaman sementara mereka punya kegiatan lain yang mengharuskan mereka tidak bisa mendengarkan dengan baik bacaan tersebut akan menimbulkan banyak masalah nantinya akan menimbulkan banyak masalah dengan cara seperti ini. Jadi hmm. lebih bagus dibatasi seperti yang dikatakan tadi, suaranya cukup didengar oleh umum yang sholat dalam masjid tersebut. Baik, terima kasih dan kemudian kita angkat pertanyaan yang terakhir tadi ya, di kesempatan pagi hari ini ada Pak Yusuf di Salemba, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, selama ini saya sering baca doa begini ya. يا غني يا حميد يا مبدئ يا مؤيد يا رحيم يا ودود ya, ya, ya, ya fa'ala lima yurid aghnini bihalalaki han haramik itu gimana Ustaz eh, hmm, apa iya. contohnya bagaimana gimana Ustaz baik terima kasih Pak eh, kalau doa yang terakhir Allahumma aghnini bihalalika an haramika atau ikfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak itu disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW. Adapun nama-nama Allah yang di awal, maka kalau seandainya artinya itu sesuai permintaan kita, penjabaran artinya, tidak ada masalah. Seperti uh, <clears throat> misalnya agni lebih ikan haram maka cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Ini mungkin lebih pantas kalau kita sebutkan nama-nama Allah yang misalnya uh, eh, Rob atau Ar-Razak atau Al-Fatah maka saya katakan tadi nama-nama tadi saya juga tidak ingat apa yang disebutkan dari, dari semuanya. Uh, dilihat lagi kandungan kandungan artinya. Kalau memang sesuai dengan permintaan kita penjabarannya, maka diucapkan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Makanya lebih bagus tadi saya bilang tidak perlu apa ini terlalu banyak diucapkan. Yang penting yang sesuai. Contohnya seperti tadi kalau kita meminta rezeki yang halal dan dihindarkan dari yang haram, minta uh, uh, sebutkanlah Ya rozak wahai rozak wahai rob Ya rob ya Rabbal Alamin atau ya Rabb atau ya Fattah bukakanlah kepada aku pintu-pintu rezeki yang halal dan hindarkanlah dari uh, rezeki yang, ha yang yang haram bukakanlah kebaikan dan hindarkanlah dari segala keburukan seperti itu boleh kita jadi kita ucapkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita ya <clears throat> jadi dilihat saja nama-nama tadi kalau sesuai maka insya Allah tidak ada masalah cuman saya tidak ingat tadi yang disebutkan semua nama-nama tersebut ya. Nah, terima kasih dan pertanyaan Pak Yusuf tadi menutup perjumpaan kita. Kami persilakan untuk Ustaz memberikan kesimpulan akhir dari kajian kita di pagi ini. Silakan. Ya, alhamdulillah. Uh, uh, setelah kita mengenal beberapa bentuk penyimpang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah baik secara umum maupun secara terperinci maka kalau ingin keimanan kita terhadap Allah pengenalan kita terhadap Allah sempurna memuliakan kepada Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan dan menjauhi hal-hal yang merupakan penyimpangan ini serta kita berusaha semakin semangat dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya agar kita semakin uh, mantap dan semakin kuat dalam berpegang kepada keimanan dan Eh, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah dan semakin semakin sempurna pula. Terima kasih atas kajian kita di kesempatan pagi hari ini dan ke, kami akan menutup koneksi telepon dengan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.